بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد <clears throat> Ikhwani din rahimani wa rahimakumullah Pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan Pelajaran kita dari kitab Tafsir Taisir Al-Karimir Rahman Fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari ayat yang ke-48 dari surah Al-Baqarah. Pada ayat yang sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan Bani Israel Tentang nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala Anugerahkan kepada mereka Ya Bani Israel Azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum Wa anni faddaltukum alal alamin Allah mengingatkan Bani Israel agar mengingat nikmat-nikmatnya yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Allah ingatkan nikmat-nikmatnya secara umum. Dan sangat banyak anugerah dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Bani Israel. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Bani Israel daripada yang lainnya bahkan dari seluruh alam di masa itu Kemudian ayat-ayat yang setelahnya ayat yang ke-49 sampai ayat yang berikutnya dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala merinci di antara nikmat-nikmat dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Ya. Setelah sebelumnya dalam ayat-ayat sebelumnya Allah mengingatkan Bani Israel dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, dalam ayat yang akan kita baca pada malam hari ini yaitu ayat yang ke-49 dan seterusnya Allah merinci nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel. Kita mulai dari ayat yang ke-49. Qala Allah tabaraka wa ta'ala Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim dan ingatlah wahai bani Israel ya. dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari golongannya Fir'aun, dari kelompoknya Fir'aun. Yasumunakum su'al azab yang mana Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikut-pengikutnya telah menimpakan azab yang jelek kepada kalian. Telah menimpakan siksa yang jelek kepada kalian. Apa siksa yang jelek? yang ditimpakan oleh Fir'aun dan para pengikutnya kepada Bani Israel Yudabbihuna abna'akum Mereka menyembelih putra-putra kalian Itu anak-anak laki-laki kalian Wa yastahyuna nisa'akum Dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian atau perempuan-perempuan kalian. Laki-lakinya dibunuh, perempuannya dibiarkan hidup dalam keadaan hina. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan dalam hal tersebut itu adalah bala sebagai ujian cobaan yang besar dari Rob kalian yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan salah satu nikmat Bani Israel Salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel Ketika Bani Israel ini Allah selamatkan dari kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya terhadap Musa dan kaumnya ya, ma'ruf di dalam Al-Quran. Ya. Fir'aun dan bala tentaranya semena-mena kepada Bani Israel berbuat keji, berbuat makar, ya, dan seterusnya sampai membunuh laki-laki dari Bani Israel dan membiarkan hidup perempuan-perempuannya. Ya. Dalam kondisi seperti ini, kondisi yang menakutkan, ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel. Allah selamatkan. Ya di mana Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Allah musnahkan, Allah binasakan, tenggelam di lautan. Allah selamatkan Bani Israel. Ini salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat yang ke-49 di atas hadza syuru'un fi ti'dadi ni'amihi ala bani Israel ala wajhi tafsil ini permulaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menyebutkan nikmat-nikmat Allah terhadap Bani Israel. Allah memulai dengan nikmat ini. Nikmat keselamatan kepada Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya. Allah dalam ayat ini memulai menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel ya, Allah sebutkan ala wajhi tafsil secara rinci ya. setelah sebelumnya Allah sebutkan atau Allah ingatkan Bani Israel dengan nikmat-nikmatnya secara umum ya Ya Bani Israel Adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum Wahai Bani Israel Ingatlah nikmat-nikmatku Yang aku berikan kepada kalian Ingatlah semua nikmat Allah Yang telah Allah berikan kepada kalian Kemudian setelah itu Allah merinci di antara rincian nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel adalah ini. Wa Najainakum ingatlah wahai Bani Israel ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya yang mana mereka menimpakan siksa yang pedih kepada kalian membunuh anak-anak kalian anak-anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian ya. kemudian Allah selamatkan Bani Israel ingatlah nikmat ini di dalam ayat ini Allah memulai menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada Bani Israel secara rinci. Fakal maka Allah berfirman wa idna idnajainakum kumin ali fir'aun. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikutnya. Ay min Fir'aun wa malaihi wa junudihi, yaitu dari Fir'aun dan pembesar-pembesarnya dan bala tentaranya. Wa kanu qobla dhalik. dan adalah sebelum itu, sebelum diselamatkan Bani Israel, ya, kondisinya yasumunakum mereka menimpakan azab kepada kalian. Aywallunahum wa yastamilunahum. Ya. Mereka menimpakan siksa kepada kalian. Ya. Yaitu yuwallunahum. Mereka menguasai kalian. Itu Fir'aun dan pembesar-pembesarnya dan bala tentaranya menguasai Bani Israel dan juga memperkerjakan Bani Israel dijadikan pekerja ya, dalam kondisi rendah hina Yasumunakum su'al azab. Mereka menimpakan kepada kalian siksa yang jelek, siksa yang buruk. Ai asyadduhu. Ya, itu siksa yang sangat berat. Biankanu yaitu mereka yudabbihuna abna'akum. Membunuh anak laki-laki kalian khasyatan karena khawatir Fir'aun dan bala tentaranya khawatir akan berkembang biaknya laki-laki dari kalangan Bani Israel ya, sehingga akan bertambah kuat ya. maka mereka pun membunuh anak-anak laki-laki kalian karena khawatir berkembangnya para pemuda dan para pria dari Bani Israel wa yastahyuna nisa'akum dan mereka membiarkan hidup wanita-wanita kalian. Ai fala yaitu mereka tidak membunuh para wanita. Ya. Dibiarkan hidup dalam keadaan hina. Fa antum baina qatil wa mudallal bil a'mali syaqah. Maka kalian ketika itu sebelum Allah selamatkan dari Firaun dan bala tentaranya, kalian itu antara dibunuh dan dihinakan. Yang laki-laki dibunuh, yang perempuannya dihinakan. Maka kalian sebelum diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dibunuh dan dihinakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menyulitkan. Ya. mustahya ala wajhil minnah alaihi wal isti'la alaihi ya. atau mustahi mereka membiarkan hidup para wanita nah akan tetapi dalam keadaan para wanita itu tunduk ya, dan dalam keadaan mereka terkuasai ya, oleh Firaun dan bala tentaranya Fahadha ghayatul ihana, maka ini puncak penghinaan. Ya. Dibiarkan hidup, ya. nah, tapi tunduk, ya. Kemudian dikuasai, ya. Sehingga mereka memperlakukan para wanita dengan semena-mena. Yang laki-lakinya dibunuh. Ya. alaihim dalam kondisi yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka bin najah keselamatan. Bin najah titama Allah berikan kepada mereka keselamatan yang sempurna. Ya. Wa igraqi aduwihim Allah tenggelamkan musuh-musuh mereka. Allah tenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Wahum yang ya. dalam keadaan mereka Bani Israel melihat tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. ayunuhum. Ya. Mereka dibiarkan melihat ya, agar supaya mereka tenang. Ya. Karena melihat dengan mata kepala sendiri maka tenang. Ternyata Fir'aun dan bala tentaranya telah binasa sehingga tenang. Ya. Beda kalau cuma berita, berita, berita. Ya. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Ini Allah Subhanahu wa taala Naam memberikan kesempatan kepada Bani Israel untuk mempersaksikan binasanya Firaun dan bala tentaranya. yang turun dalam keadaan mereka menyaksikan binasanya Firaun dan bala tentaranya yang tenggelam litakoro ayunuhum supaya mereka tenang Nah, dengan melihat binasanya Firaun dan bala tentaranya. Ini diantara salah satu nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada Bani Israel. Allah selamatkan mereka dari kekejaman dan kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, ya Subhanallah. Kekejaman dan kelaliman Fir'aun. Ya. Nah, tidak ada duanya. Ya. Mengerikan. Ya. Membunuh lelaki-lelaki dan juga menghidupkan membiarkan anak perempuan atau perempuan-perempuan hidup dalam keadaan hina ya. mereka semena-mena lalim ya. dalam kondisi yang sangat ngeri seperti ini ya. nah, kalau kita nggak bisa membayangkan ya kalau itu adalah nam yang menguasai negeri kita ya, atau negara kita orang yang seperti ini ya, ngeri. Ya. Gak bisa membayangkan. Dalam kondisi yang ngeri seperti ini, mereka ketakutan, dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Ya. Nah. Sampailah di sebuah lautan, ya. sudah habis kita ini habis kita ini, nggak ada jalan lain, ya. Di depan lautan, di belakang tentaranya Firaun, habis. Ternyata Allah selamatkan mereka. Nah, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Yang sebenarnya Allah mampu untuk langsung ya membelah lautan ya tanpa dipukulkan tongkat. Akan tetapi, nah ada faidah apa? Akhtul asbab, ya, ada sebabnya. Ya. Dengan sebab tadi, tongkat dipukulkan kemudian, naam terbelahlah langit. Ya. Fakana kataudul azim, pecahannya itu kayak gunung yang besar. Akhirnya Bani Israel, Musa dan para pengikutnya lewat di antara dua gunung air tersebut. Ya. Lewatlah. Nah, dalam keadaan belum merasa aman, ya, belum merasa aman, ya, karena ternyata Firaun dan bala tentaranya pun lewat jalan itu. Nah, mereka menyangka akan terkejar oleh Firaun dan bala tentaranya, akan tetapi Allah selamatkan mereka. Mereka selamat ke daratan, ya, tinggal Firaun di tengah lautan dan bala tentaranya, kemudian Allah kembalikan air tersebut seperti semula. Sebagai azab bagi Firaun di dunia, ya. nah, sebagai awal azab bagi Firaun di dunia dan azab Allah di akhirat lebih pedih dan lebih dahsyat. Ya. Allah selamatkan Bani Israel. Ya. Ini nikmat, nikmat yang besar. Allah ingatkan Bani Israel dengan nikmat ini. Kemudian Allah mengatakan wa fidzalikum dan dalam perkara itu ai al inja yaitu keselamatan Bani Israel ya, dalam keselamatan Bani Israel yaitu Allah menyelamatkan Bani Israel ya. maka nikmat tersebut merupakan balaun ay ihsanun ya. balaun ay ihsanun ya. ujian atau kebaikan ya. ihsan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala mir rabbikum azim ya. kebaikan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. diselamatkannya mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya itu adalah bala yaitu ihsan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Fa hadza mimma yujibu alaikum wal qiyama bi awamirihi. Dan diselamatkannya mereka dari Firaun dan bala tentaranya ya, ini merupakan nikmat yang sangat besar yang nikmat ini mengharuskan kepada Bani Israel untuk mensyukuri nikmat tersebut dan mengharuskan kepada Bani Israel untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. ujian-ujian yang menimpa umat-umat terdahulu ya, berat. Nah, di antaranya ini ya, dihadapkan dengan penguasa yang zalim, lalim. Ya. Nah, maka ini pelajaran bagi kita. Ya. Bahwasannya mengikuti para nabi dan para rasul ya. istiqomah di atas jalan mereka ya. maka akan ada konsekuensi ya. menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan telah berlalu umat-umat terdahulu bahkan telah berlalu naam eh, orang-orang terdahulu dari umat ini dari kalangan para sahabat tabi'in tabu tabi'in dan seterusnya yang mereka mengalami ujian dan cobaan yang berat ya. dalam mendakwahkan agama ini, dalam istiqomah di atas jalan yang benar, ya. berat. Harus siap menghadapi ujian dan cobaan. Ya. Diuji dengan pemimpin yang zalim, ya diuji dengan penguasa yang lalim ya, dan seterusnya diuji dengan kondisi perekonomian yang carut marut ya. diuji dengan ini diuji dengan itu ya. nasallallahu salama wal afiyah maka seorang yang mengaku pengikut para nabi dan rasul ya. mengaku pengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka harus siap-siap, ya. siap-siap ya, untuk menghadapi berbagai macam ujian cobaan. Ya. demikian karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihat sejauh mana keimanan dan keteguhan seorang hamba. Ya. Apakah ketika diuji dengan ujian seperti ini masih tetap kokoh? Ya ataukah dia tersaring ya nah menyingkir ya tidak mampu menghadapi ujian ya. kemudian dia keluar dari jalan istiqomah ya. ataukah dia termasuk orang yang kokoh ya. sabar dalam menghadapi ujian tersebut bahkan dia merasa ujian ini lebih ringan dibandingkan umat-umat terdahulu dan dibandingkan Eh, para salaf, eh, para pendahulu kita. Eh, dari kalangan para sahabat Nabi dan para tabi'in dan seterusnya. Ujian yang mereka terima lebih berat daripada ujian yang sekarang kita terima. Maka dengan kita mengetahui berbagai macam ujian yang berat, yang dahsyat, yang menimpa umat-umat terdahulu, bahkan menimpa para sahabat Nabi. Ya. Ridwanullahu alaihim ajma'in. Ya. Maka ini akan menjadikan kita merasa ringan ya, dengan ujian-ujian yang menimpa kepada kita sekarang. Ya. Karena kita tahu bahwasanya ada ujian yang lebih dahsyat, lebih berat. Ya. Nah, sedangkan yang kita terima masih ringan ya. Nah, karena sesuai dengan kadar keimanan. Nah, keimanan kita lemah, ya, lembek, ya. Kadang naik, kadang turun. Ya. Nah, kadang fokus taat beribadah kepada Allah, kadang bermaksiat dan seterusnya. Ya. Imannya naik turun. Nah, kondisi keimanan kita. maka disesuaikan juga dengan naam e, ujian tersebut disesuaikan dengan kadar keimanannya. Maka akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ya, Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu sabar dan sabar ya, Dalam menghadapi berbagai macam ujian di dalam dakwah ini nah, Jangan merasa kita yang selalu mendapat kesulitan di dalam dakwah kita yang paling berat ujiannya jangan ya. Ada yang lebih berat dari kita, dari umat-umat terdahulu dan bahkan dari kalangan para salafun soleh ya. Para pendahulu kita yang soleh nah, Para umat-umat terdahulu diantara contohnya ini ya. Ujian yang menimpa Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan para pengikutnya Berat ini ya. Diuji dengan penguasa yang zalim lalim Kemudian ayat yang berikutnya Wa id faraqna bikumul bahra anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan ingatlah ya. Ketika kami belah untuk kalian laut Fa'anjainakum kemudian kami selamatkan kalian dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Wa ala Fir'aun dan kemudian kami tenggelamkan Fir'aun dan para pembesarnya dan bala tentaranya. Wa antum tanturun dalam keadaan kalian melihat menyaksikan binasanya Fir'aun dan bala tentaranya. Ini nikmat yang sangat besar Allah ingatkan kepada Bani Israel Kemudian di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Bani Israel adalah ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-51. Wa id wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa selama 40 malam itu berjanji akan diberikan Taurat akan diturunkan Taurat selama 40 malam summa ijla kemudian kalian malah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan nggak sabar nggak sabar menunggu 40 hari ya. nggak sabar akhirnya mengambil anak lembu menjadi sesembahan yang disembah dari selain Allah kalian menjadikan anak lembu sebagai sesembahan ya seperti sepeninggal Musa alaihi salatu wasalam atau setelah setelah perginya Musa alaihi salatu wasalam. Wa antum zalimun dan kalian berbuat zalim terhadap diri sendiri. Kemudian setelah itu, summa afauna ankum. Kemudian kami maafkan kalian. Ya, subhanallah Allah. Ghafur Allah Maha Pengampun. Ya. Allah Maha pemberi maaf ya. Setelah mereka berbuat kezoliman kepada diri sendiri ya, Nyembah anak lembu ya. Naam setelah perginya Musa alaihissalatu wassalam ya. Setelah mereka berbuat zolim kepada diri sendiri, summa afauna ankum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami maafkan kalian. Kami ampuni kalian. Min ba'di setelah perbuatan tersebut. Ya. Allah maafkan. La'alakum tashkurun agar kalian bersyukur ya. Allah berikan ampun, Allah berikan maaf atas kezaliman yang kalian lakukan menyembah anak lembu. Ya. Ini nikmat diberikan ampunan, diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Allah ingatkan kepada Bani Bani Israel. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, "Tsumma dzakara minnatahu 'alaihim biwa'dihi li Musa 40 lailah." Kemudian Allah mengingatkan atau menyebut karunia yang Allah berikan kepada Bani Israel ya, yaitu dengan janji Allah kepada Musa arba'ina lailah ya, selama 40 hari eh 40 malam lianzila alaihi mutawroh yaitu Allah akan menurunkan Taurat kepada mereka sebagai pegangan bagi dasar hukum al-mutadamminata niamil 'azimah yang Taurat tersebut mengandung nikmat-nikmat yang besar. Karena di dalamnya disebutkan aturan-aturan, syariat-syariat, ya. Taurat yang mengandung nikmat-nikmat yang besar wal masalihil amimah dan ya, dan mengandung kemaslahatan-kemaslahatan yang menyeluruh ya. bagi umat, bagi Bani Israel. Summa innahum lam yasbiru akan tetapi Bani Israel tidak sabar tidak sabar menunggu 40 hari. Tidak sabar menunggu turunnya Taurah. Ya. Qabla mi'ad. Mereka tidak sabar sebelum sempurnanya mi'ad, sebelum sempurnanya janji Allah untuk menurunkan Taurah. Hatta abadul ijla sehingga mereka menyembah anak lembu. Mimba'dihi ay zahabihi. Menyembah anak lembu setelah perginya Musa alaihissalam. Nah, Gak sabar mereka Wa antum dolimun dan kalian berbuat dolim kepada diri kalian sendiri. Alimuna bidzulmikum. Mikum, ya. Mereka ah, kalian faham, mengerti dengan kezoliman yang kalian lakukan. Ya. Mereka faham bahwasanya mereka telah berbuat dolim kepada diri mereka sendiri. Qad qamat alaikumul hujjatu. Telah tegak hujah kepada kalian fahuwa a'zamu jurman wa akbaru itsman maka yang demikian itu adalah kejahatan yang paling besar dan dosa yang paling besar sudah tahu hujah sudah tahu ini nggak boleh ya nah sudah tahu akan ada janji Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihi salatu wasalam nah nggak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tetapi mereka menyembah anak lembu nah maka ketika telah tegak hujah kepada mereka Nah, mereka faham bahwasanya mereka mendolimi diri mereka sendiri ya, tetapi mereka tetap melakukan maka yang seperti ini a'dhamu jurman kejahatan yang paling besar ya. Eh, wa dan dosa yang paling besar ya. itu melakukan naam kejahatan atau kemaksiatan di atas ilmu Summa innahu amarakum bitaubah Baik. Ya, ayat yang selanjutnya ya, penjelasannya agak panjang ya. Summa qala ta'ala kemudian Allah berfirman Wa id ataina Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun Allah mengingatkan kembali dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa al-kitab itu Taurat wal furqan dan kami memberikan kepada Musa furqan nah, kitab yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil la'alakum tahtadun agar kalian mendapatkan petunjuk. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dan ingatlah ketika Musa mengatakan kepada kaumnya Ya qaumi wahai kaumku innakum dzalamtum anfusakum sesungguhnya kalian mendzalimi diri kalian sendiri bittikhadikumul ijla yaitu dengan kalian menjadikan anak lembu sebagai sesembahan fatubu ila barikum maka Bertobatlah kalian kepada zat yang telah menciptakan kalian. Yaitu bertobatlah kepada Allah atas dosa menyembah anak lembu. Faktulu angfusakum. Kemudian Allah perintahkan kepada mereka, bunuhlah diri-diri kalian. Ya. ini syariat yang Allah turunkan kepada Bani Israel. Ya. Agar mereka mendapatkan ampunan, taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan agar membunuh diri mereka sendiri yaitu naam saling membunuh ya. Zalikum khairul lakum yang demikian itu lebih baik bagi kalian ingda bariikum di sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Fataba alaikum kemudian Allah memberikan ampunan kepada kalian. Allah menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Thumma innahu amarakum qala Syekh As-Sa'di rahimahullah. Thumma innahu amarakum bitaubah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel, memerintahkan kalian untuk bertaubat ya, atas dosa tadi, dosa menyembah anak lembu. Ala lisani nabihi Musa salatu wassalam. Allah merintahkan mereka untuk bertaubat melalui lisan Nabi Musa alaihissalatu Bi an yaktula ba'dukum ba'dha Bagaimana cara bertobatnya? Yaitu Allah memerintahkan mereka atau Bani Israel bi an yaktula ba'dukum ba'do ba'dukum ba'do yaitu Allah memerintahkan sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya. Fa'afallahu ankum kemudian Allah maafkan mereka. Bisa babidali karena sebab hal tersebut. Ya. La'allakum tashkurun tashkurun Allah Yang demikian agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, berat ya syariat yang Allah turunkan kepada Bani Israel ya. Nah, Allah perintahkan mereka untuk saling membunuh satu dengan yang lainnya agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Kemudian Allah ampuni mereka karena sebab tersebut. La'allakum tashkurun agar kalian bersyukur. Allah ingatkan, ya, kalian melakukan dosa pelanggaran, ya, nggak sabar dengan datangnya Musa yang akan menerima Taurat, ya, nggak sabar akhirnya menyembah anak lembu, ya, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah Maha Pengampun, Allah maafkan mereka. Nah, Allah perintahkan mereka bertobat, ya, saling membunuh sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Allah ampuni mereka Allah Subhanahu wa taala maafkan mereka. Nah, dan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala ini minnah azimah, karunia yang besar yang Allah ingatkan Bani Israel, Allah ingatkan kepada Bani Israel. Nah, Taib ayat yang selanjutnya insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadal migdar subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.